بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الأول والآخر الأحد الواحد الفرد الصمد وصلى الله وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang wujud Allah. Kita sudah sampai kepada kesimpulan yang pasti, yakin, saya yakin yakinnya bahwasanya semesta jagat raya ini harus ada penciptanya. Harus ada penciptanya dan pencipta itu pun harus mempunyai sifat ada dan wajib adanya. Tidak ada tidak bisa disifati pencipta tersebut adalah diadakan. Sebab kalau pencipta tersebut diadakan maka nanti akan terjadi mata rantai yang tidak ada ujungnya. Jadi harus ada yang diada, ada yang mengadakan. Jadi sang pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengadakan, yang menciptakan. Jadi dengan adanya semesta kita tahu bahwasanya itu ada penciptanya. Seperti kemarin dicontohkan dari hal sekecil apapun tentu ada penciptanya. Dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini. Baik, filosof-filosof terdahulu pun sampai kepada kesimpulan yang serupa yaitu mempercayai adanya sang pencipta. Hanya karena mereka tidak dibaringi dengan syariat, maka mereka tidak bisa memberi nama pencipta tersebut. Bermacam-macam mereka sebut gelar pencipta. Tapi kita yang kenal syariat sang pencipta tersebut nama, namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bagaimana sifat yang lain yang harus dimiliki sang pencipta Allah? Ada harus ada terlebih dahulu. Dan adanya Allah adalah zati. Selain Allah adanya adalah karena diadakan oleh Allah. Kalau Allah adanya ada dan tidak ada yang mengadakannya. Jadi akan tapi selain dari Allah itu ada, tapi diadakan. Dan yang mengadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga adanya Allah adalah zati, adapun adanya selain Allah adalah tabai, ngikut. Kalau adanya Allah adalah ada, dan tidak ada yang mengadakan. Dan bagi siapapun yang meyakini adanya Allah, tapi masih belum sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah itu ada dan tidak ada yang mengadakan, maka belum beriman yang sesungguhnya. Sebab nanti ada keyakinan bahwasanya Allah ada yang menciptakan, maka sama. Biarpun mempercayai adanya Tuhan Allah, akan tapi ternyata meyakini bahwasanya Allah diciptakan. Nah, nanti agar kita semakin yakin bahwasanya Allah itu adalah Sang Pencipta dan tidak ada yang menciptakan, harus dilengkapi dengan sifat, harus dilengkapi dengan keyakinan kita dengan sifat-sifat yang lainnya. Yaitu sifat qidam, dahulu. Maka harus kita meyakini bahasanya Allah adalah maha dahulu. Sifat kidam disebutkan nih oleh As-Sanusi dalam syarah dalam Ummul Barahinnya bahwasanya sifat kidam wa amma burhanu kidamillahi taala adapun burhan atau bukti hujjah wujubil kidami wajibnya dahulu lahu bagi Allah Subhanahu wa taala fa annahu maka sesungguhnya Laulam yakun qadiman kalau Allah itu tidak dahulu. Dan makna dahulu itu tidak dahulu yang tidak berpermulaan. Bukan dahulu-dahulu dulu dinisbatkan dengan sesuatu yang baru bukan. Dahulunya Allah adalah dahulu yang tidak berpermulaan. Orang dulu, ada orang zaman dahulu. Akan tapi zaman dahulu disebut dahulu karena dibarengi dengan zaman sekarang maka zaman dulu akan tapi yang dimaksud dahulu untuk Allah di sini adalah tidak berpermulaan jadi Allah tidak berpermulaan adanya jadi Allah maha dahulu artinya laulam yakun khadiman kalau Allah itu tidak dahulu yang tidak berpermulaan lakana hadithan niscaya Allah itu akan menjadi sesuatu yang baru sebab jika Allah itu dari tidak ada menjadi ada berarti ada yang mengadakannya kalau Allah ada yang mengadakannya, berarti Allah bukan yang baru. Ah, bukan yang qadim, bukan yang dahulu. Karena Allah diadakan. Kalau Allah itu diadakan, maka bukanlah Tuhan Allah. Batallah keyakinan kalau itu adalah Tuhan. Jadi yang namanya Tuhan Allah adalah dahulu. Pertama, ada dan tidak ada yang mengadakannya. Lah kalau tidak ada yang mengadakannya berarti memanjang waktunya. Sampai kapan? Sampai nanti. Sampai kapan? Sampai nanti. Sampai kapan? Sampai nanti dan tidak ada batasnya. Itulah yang harus kita yakini. Allah dahulu. Segala kehidupan ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang apapun kemarin yang kita sampaikan bahwasanya alam ini bukan dahulu. Akan tapi alam ini hadis, alam ini diadakan. Baru sejauh waktu terbentang ke belakang sana, tetap nanti ada batasnya. Kapan akan mulai adanya alam semesta ini? Dan siapa yang mengadakan? Yang mengadakan adalah Allah. Maka kemarin juga kita sampaikan bahwasanya yang meyakini bahwasanya alam itu dahulu dan tidak berpermulaan dia telah sesat. Karena menyamakan dengan Allah. Lalu mana Allah kalau begitu? Jadi alam semesta ini ada berpermulaan sepanjang apapun seperti yang kita katakan kemarin bahwasanya Alam ini diciptakan. Jadi kalau andainya, seandainya ada sesuatu yang diadakan oleh sesuatu yang diadakan, diadakan oleh sesuatu, diadakan oleh sesuatu, diadakan oleh sesuatu terus memanjang, maka harus ada sesuatu di akhir sana, di akhir sana yang mengadakan dan tidak diadakan. Kalau sampai yang mengadakan ini masih diadakan maka belum ini belum Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi harus sampai keyakinan dan dan mustahil sesuatu ini yang bersandar dengan sesuatu di ujung sana tidak ada sandaran terakhirnya nggak ada. Pasti ada sandaran terakhirnya. Jadi kehidupan ciptaan dan ciptaan dan ciptaan dan ciptaan dan ciptaan sampai sepanjang apapun di situ harus ada batas akhir. Nah, permulaan diadakannya ciptaan ini semuanya. Lalu siapa ini yang menciptakan? Yang menciptakan ini adalah yang tidak diciptakan tentunya. Sebab kalau yang menciptakan ini adalah diciptakan lagi masih terus memanjang dan tidak ada ujungnya nanti. Akan tapi ya pun tidak ada ujungnya, tetap harus berhenti pada satu zat sang pencipta yang tidak diciptakan. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sang pencipta ini yang menciptakan semuanya yang baru ini. Jadi makhluk semuanya baru. Dan sang pencipta ini mempunyai sifat apa? Dahulu. Kenapa? Dahulu tidak ada yang mendahulunya. Sebab kalau sang pencipta ini tidak dahulu, berarti nanti diciptakan lagi kembali kepada sesuatu yang sudah kita kukuhkan bahwasanya semesta ini adalah baru yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nanti Allah Subhanahu wa taala ada yang menciptakannya lagi, maksudnya ada sang pencipta Allah, maka Allah bukanlah yang bukanlah yang kodim bukan yang dahulu, artinya Allah berpermulaan. Berarti yang mengadakan Allah, ah, berarti Allah ini diadakan, ada yang mengadakan. Kalau Allah diadakan maka itu bukan Tuhan lagi sama dengan yang lainnya, sama dengan makhluknya. Baik kita. Jadi Allah Maha dahulu. Dan dahulunya Allah, dahulu yang tidak berbatas. Kenapa? Yaitu tadi kalau Allah diadakan berarti Allah itu bukan sesuatu yang wajibil wujud kemarin disebutkan bahwasanya Allah maha ada dan maha ada Allah ini namanya wajibul wujud harus ada keyakinan harus ada itu adalah mustahil jika tidak ada jadi harus ada selamanya selamanya itu adalah mencakup zaman masa lalu zaman yang akan datang dan zaman sekarang jadi Allah selalu ada dahulu sekarang dan akan datang tidak ada Allah itu tidak ada selamanya Allah ada baik dan Allah selalu ada ini selalu ada zaman dahulu, sekarang, zaman yang akan datang. Sebab kalau Allah itu berpermulaan berarti ada berarti ada yang mengadakan dan nanti pun Allah akan berakhir. Dan lihat, bukan sang pencipta. Sementara kita tahu bahasa saja semesta ini yang mengurusi Allah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah keyakinan yang dibangun dengan dialog falsafahnya, eh, dialog manteknya eh, Imam As-Sanusi bahwa Allah Subhanahu wa taala harus dahulu untuk membuktikan bahwasanya Allah itu dahulu sebab kalau Allah tidak dahulu tidak berpermulaan berarti Allah berpermulaan. Ada dua pilihan. Berpermulaan dan tidak berpermulaan. Tidak mungkin dua-duanya. Kalau dikatakan berpermulaan, berarti lawannya adalah tidak berpermulaan. Kalau kita katakan berpermulaan, tidak berpermulaan, tidak bisa kita katakan berpermulaan. Kalau kita ada awal kehidupan kita, awal keberadaan kita, ya, awal kehidupan. kita. Kami kalau Allah tidak berpermulaan, baik. Agar tapi untuk sampai pemahaman ini kadang memang betul-betul di, di ditemukan kesulitan oleh akal. Karena apa? Memang akal itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat. Ini kalau masalah pembahasan dialog akal. Akal itu hanya bisa faham dengan sesuatu yang bisa diliputi oleh waktu dan bisa diliputi oleh tempat. Maksudnya kita baru ngerti. Contoh, eh, Pesantren ada namanya pesantren. Nah, kita sebut saja sebuah pesantren namanya pesantren lillahi taala, contoh saja. Pesantren itu kapan adanya pesantren itu? Pesantren itu berada tidak di Cirebon dan tidak di luar Cirebon. Pesantren itu tempatnya tidak di Cirebon dan tidak di luar Cirebon. Kapan waktunya? tidak di 2014 dan tidak di tidak di 2014 juga tidak sebelum 2014 dan juga tidak setelah 2014 gimana kira-kira tidak di Cirebon dan tidak di luar Cirebon tidak di 2014, juga tidak di sebelum 2014 dan juga tidak di setelah 2014. Maka akal kita akan bingung, lalu kapan adanya? Sebab yang namanya makhluk ini butuh namanya waktu dan tempat. Sehingga kalau kita berbicara tentang makhluk, butuh waktu dan dan tempat makhluk. Sebab waktu dan tempat makhluk. Jadi kapan kita ada, tentu kita butuh yang namanya waktu dan kita butuh namanya tempat. Tadi disebutkan al-jirim kita itu. Makanya tidak ada sesuatu tanpa butuh tem tempat. Kalau saya hidup berarti saya butuh tem tempat. Mustahil saya menempati saya ber, saya hidup, saya ada tanpa butuh tempat. Maka saya butuh tempat. Di saat saya dijauhkan dari tempat, maka enggak benar, enggak akal enggak bisa masuk. Karena apa? Lazimnya jirim seperti kita butuh tem tempat. Lah kita tidak bicarakan tentang kita jirim tentang makhluk seperti kita yang butuh tempat. Tapi kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang sebelum adanya tempat sudah ada dan sebelum adanya waktu sudah sudah ada. Maka kalau sudah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bicara dengan waktu. Makanya dahulunya Allah Subhanahu wa taala tidak ada pakai ukuran waktu karena apa? Waktu itu dibutuhkan oleh kita. Allah tidak butuh waktu dan Allah tidak butuh tempat. Makanya nggak kebayang kalau kita bicara dahulu kayak apa sih? Kok ada zat yang maha ada, akan tapi kok tidak butuh waktu. Kalau Allah butuh waktu bukan Tuhan lagi, karena Allah yang menciptakan waktu. Sehingga keberadaan kita memang butuh waktu dan tempat, tapi Allah Subhanahu wa taala maha ada dan Allah yang menciptakan waktu. Sehingga kalau bicara kapan mulainya adanya Allah, mulai. Mulai itu kan butuh waktu. Allah tidak butuh waktu. Maka inilah yang harus kita pahami. Akal kita bisa sampai kepada keyakinan bahasanya Allah Maha Dahulu, Allah adalah tidak berpermulaan, ya, dengan kembali kepada keyakinan yang pertama tadi bahasanya ah, apa segala sesuatu ada yang mengadakan dan yang namanya Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada yang mengadakannya. Karena tidak ada yang mengadakannya berarti tidak tidak ada batas ujung permulaannya sana. Sebab kalau nanti ada ada permulaannya, berarti ada Allah diadakan. Kalau diadakan batallah hujah yang pertama tadi dan sekaligus batal hujah yang kedua. Selagi sudah kita kukuhkan yang pertama tadi bahwasanya Allah Maha ada dan adanya Allah itu tidak ada yang mengadakan, maknanya apa? Allah harus Maha dahulu. Artinya tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita katakan Allah berpermulaan, kita balik lagi judulnya bahwasanya Allah ada yang mengadakannya. Sebab tidak ada tarjih tanpa murajih. Jadi Allah ada yang mengadakan. Kalau Allah mengadakan balik lagi ke hujah yang pertama. Berarti masuk kebodohan yang baru. Hmm, sudah jelas tadi bahwasanya Allah ada dan tidak ada yang mengadakannya. Kenapa sekarang masuk hujah yang kedua? Kita kembali lagi yang ke pertama. Nah, baik. Allah Maha ada dan keberadaan Allah adalah tidak berpermulaan. Wal awwalu. Itu adalah sifat sifat kita. Kalau Allah itu disifati sebagai dah, sebagai yang baru, bukan dahulu, lakana hadisan saya Allah adalah baru. Fayaftakiru maka kembali Allah akan butuh ila muhdithin kepada sesuatu yang mengadakannya. Balik lagi kasusnya. Kayak makhluk. Fa'ilzamud daur atau tasalsul. Maka kemudian setelah itu akan muncul namanya daur atau tasalsul. Jadi begini. Ada yang tidak bisa nerima bahwasanya di sana adalah Allah Subhanahu wa taala ada akan tapi kalau dikatakan tidak ada yang mengadakannya, masih tidak mengerti, tidak nyambung. Tapi itu kesesatan. Padahal Allah adalah ada dan tidak ada yang menciptakannya. Sehingga ada khayalan, bahasanya harus Allah ada menciptakan. Yang menciptakan Allah siapa? Ya Allah lagi yang menciptakan. Ada Tuhan lagi. Terus yang menciptakan Tuhan itu, ya Tuhan lagi. Yang menciptakan Tuhan lagi, ya Tuhan lagi. Yang menciptakan Tuhan lagi, ya Tuhan lagi. Sampai kapan? Tasalsul, nggak masuk akal. Tasalsul tidak masuk akal. Ada lagi daur. Daur itu apa? Jadi Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B, Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C. Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A. Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B. Berarti duluan mana A sama B? Tuhan A diciptakan oleh Tuhan. Yang lebih dulu ada siapa? B. Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C. C sama B duluan mana adanya? C. Kemudian C dengan A duluan mana? C, kan mesti gitu. Akan tapi ternyata daur ini bingung. Akhirnya Pak, Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A. Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A. Karena buat daur. Karena bingung mereka. Ini ada pemikiran semacam ini. Jadi Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B, Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C, Tuhan C diciptakan oleh Tuhan, Tuhan A. Ini adalah sesuatu yang unik karena apa? Antara yang menciptakan dan ciptakan ini Baik, bagaimana? Mestinya akal sehat akan berkata bahwa yang diciptakan tentu lebih berikut datangnya. Yang menciptakan lebih dulu. Dulu. Mestinya begini. Yang namanya Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B, berarti B harus lebih dulu dari A. C menciptakan B, berarti C lebih dulu dari B. Sementara B lebih dulu dari A. Tapi bagaimana? Akhirnya tak taunya apa? Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A. Enggak masuk akal. Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A. Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A. Akhirnya apa? A-nya lebih dulu. Yang tadi kita katakan A lebih berikut menjadi A lebih dulu. Maka ini adalah butranu tasalsuli dan butranu dor yang butal batalnya dor dan tasalsul. Dan sebetulnya itu tidak perlu kita panjang panjang lebar tentang dor tasalsul karena sesuatu yang batil. Tapi jelas unik bagaimana sesuatu yang mendahului dikatakan dia menyusul. Ses pilihannya satu, mendahului atau menyusul. Kalau mendahului atau menyusul. Atau bareng-bareng. Kalau bareng-bareng tidak mungkin dikatakan bisa saling menciptakan. Tidak. Dahulu atau menyusul. Kalau tidak mendahulu, tidak menyusul. Tapi ini dikatakan dalam satu waktu. Dia mendahulu ini dan sekaligus menyusul. Tidak ketemu judulnya. A lebih dulu daripada C. Daripada C. Dari A. A lebih dulu dari C dan C lebih dulu dari A. Kalau ditanya, mana lebih dulu antara A dengan C adanya? Menjawab A lebih dulu dari C. Karena A yang menciptakan C. Tatanya dia bingung lagi. Oh, A datangnya setelah C. Karena apa? A diciptakan B, B diciptakan C. Maka inilah namanya but, but, apa batil. Akal tidak bisa menerima yang demikian itu. Ini inilah yang dimaksud oleh uh, Imam As-Sanusi dengan hujah-hujahnya bahwasanya dialog akal itu untuk sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah seperti ada dan tidak ada yang mengadakannya. Tidak ada namanya tasalsul, tidak ada namanya daur. Kemudian setelah itu, setelah kita meyakini bahasanya Allah itu adalah maha dahulu dan tidak berpermulaan. Awas, jangan sampai ada khayalan Allah berpermulaan. Kalau kita tanya dahulunya Allah seperti apa? Jangan digambarkan. Kalau kita mengatakan seperti seperti makhluk. Makhluk ada permulaan. Alam ini memang lama dan kita tidak tahu berapa ribu tahun yang lalu ada. Dan kita tidak tahu. Mungkin jutaan tahun yang lalu. Tapi apapun bentuknya, alam ini harus mula dari sesuatu yang tidak ada. Harus diadakan. Tidak mungkin tidak. Harus diadakan seperti hujah yang kita sampaikan kemarin. Alam tidak terjadi dengan sendirinya. Alam bukan terjadi uh, seperti keyakinan sebagian filosof-filosof sesat bahwasanya alam terjadi dengan sendirinya. Tidak, ayam, al, ayam apa alam ini ada yang mengatur, alam ini ada yang menciptakan dan alam ini ada yang menjaga. Dan menjaga ini tentu adalah zat yang maha kuasa dan yang menciptakan semuanya. Dan yang menciptakan alam itu adalah yang menciptakan semuanya itu adalah satu zat yang tidak diciptakan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa agama Islam adalah Allah sang Mencipta, Al-Khaliq. Baik kemudian, setelah disifati Allah itu maha dahulu, maka sifat lanjutannya adalah Allah itu maha kekal. Allah maha kekal. Amma burhanu wujubil baqai, adapun hujjah tentang Allah itu harus abadi, dan kekal. Fali annahu maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lau amkana kalau mungkin ayal haqahu untuk mengikuti dari keberadaan Allah itu al-adamu ketiadaan jika dari ada kemudian Allah berubah menjadi tidak ada lantafa anhu al-kidamu niscaya akan hilanglah sifat kidam yang tadi kita sebutkan likauni wujudihi karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu hina idin saat itu yasiru jaizan maka boleh bukan wajibil wujud bukan wajib adanya akan tapi boleh kenapa buktinya boleh hilang buktinya boleh sirna buktinya boleh berakhir yang boleh berakhir berarti tidak harus ada la wajiban bukan sesuatu yang wajib wujud wal jaizu pun sesuatu yang boleh adanya la yakunu wujuduhu maka adanya tidaklah lain kecuali illa hadisan kecuali sesuatu yang baru Wa bagaimana? Wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala dan sudah terlalu. beberapa saat yang lalu kita membahas bahwasanya Allah itu adalah maha kidam ma maha dahulu subhanahu wa ta'ala. Baik ini adalah uh, sifat baqa. Nah, abadi. Dan kita harus tahu abadi. Abadi ini adalah tidak ada uhud, akhir, tidak ada ujung, tidak ada batasnya. Sampai kapan? Ya tidak ada batasnya. Kalau dikatakan sampai kapan, kapan itu waktu, maka itu masih jawaban waktu. Jadi Allah maha dahulu dan Allah maha akhir dan tidak berpermulaan dan tidak ada ujung. Jadi tidak akhir akhirnya. Nah, mulai dari wujud kidam bako. Ini satu paket. Sebelum kita masuki sifat-sifat yang lainnya. Artinya memahami sifat yang pertama itu sekaligus memahami sifat yang kedua. Dan memahami sifat yang kedua, memahami sifat yang ketiga. Sebetulnya cukup dengan meyakini bahasanya Allah Maha ada dan tidak boleh keberadaan Allah itu tidak ada. Allah harus ada. Allah harus ada, itu sebenarnya selesai. Berarti harus dahulu. Dan Allah yang Maha ada tidak boleh diadak, di, tidak tidak ada yang mengadakannya. Artinya karena Allah itu adalah Maha ada dan tidak ada yang mengadakannya, maka pun demikian tidak boleh ada yang mentiadakan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya nanti. Karena sudah kita yakin bahasanya adanya Allah tidak diadakan. Adanya Allah adalah tidak diadakan, maka pun demikian tidak boleh setelah itu ada yang berkata bahasanya Allah ditiadakan. Maka ini keyakinan antara kidam dan bakok. Wujud kidam dan bakok. Tapi sesuatu yang diadakan maka dia mungkin ditiadakan karena mungkin wujud. Alam semesta diadakan, maka alam semesta pun bakal ditiadakan. Allah Maha Ada, tidak diadakan. Maka Allah yang Maha Ada dan tidak diadakan, maka Allah pun tidak ada yang bisa meniadakannya. Selagi Allah tidak ditiadakan, berarti keberadaan Allah adalah selalu dan selalu. Kapan? Kapan saja. Jadi tidak ada waktu. Melampaui masa yang dahulu, masa yang akan datang, masa sekarang. Jadi Allah selalu ada. Maka itulah wujud, kidam, dan bako. Akan tapi di sana nanti juga ada pertanyaan. Bahwa selain Allah tidak ada yang abadi. Selain Allah tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. halikun illa wajah. Semuanya bakal sirna dan hancur kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah zatnya Allah maha abadi. Tidak bisa sirna dan tidak bisa hancur. Tidak akan berubah. Allah sang Mencipta. Nah ini keyakinan harus dibangun. Maka selain Allah semuanya punya sifat hancur. Karena semuanya dari tidak ada baru diadakan. Semua. Termasuk surga dan neraka semuanya. Semuanya punya sifat hancur dan bisa dihancurkan oleh Allah. Karena surga bukan Allah. Neraka bukan bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi jangan kita kebablasan di dalam berkeyakinan. Lalu mengatakan bahasanya, neraka pun akan berakhir. Atau surga pun bahkan berakhir, bakal berakhir. Itu adalah kesalahan di dalam pemahaman. Ini ada juga ditanyakan sebagian orang. Bahkan ada orang yang menulis satu buku, ternyata surga itu berakhir. Ternyata neraka itu berakhir. Dengan bahasa dialog-dialog falsafah kayaknya pakar akidah. Akan tapi dia membaca akidahnya pakai akal-akalan sendiri, tidak berusaha mengikuti ulama terdahulu. Dijelaskan oleh para ulama terdahulu bahwasanya memang yang namanya surga adalah punya sifat hancur karena dia bukanlah Tuhan Allah. Neraka pun bisa hancur karena dia adalah makhluk dari tidak ada di, di, diadakan. Surga semula tidak ada lalu diadakan oleh Allah. Berarti segala sesuatu yang dari tiada kemudian diadakan berarti dia adalah namanya apa? Jaizul wujud, boleh ada dan boleh tidak tidak ada. Artinya pada waktunya nanti pun secara akal dia bisa dihancurkan. Karena dari sesuatu yang tidak ada baru diadakan, maka itu pun bisa dihancurkan. Akan tapi bagaimana kisah dengan neraka dan surga? Kisah neraka dan surga pun sama bahasanya. Ia adalah makhluk Allah. Yang ber, kalau kita berbicara tentang sifatnya, sifat sebagai makhluk, sifat makhluk adalah bisa dihancurkan. Sifat makhluk adalah bisa hancur dan tidak abadi sifat makhluk. Akan tapi ketahuilah bahwa surga dan neraka itu abadi bukan karena dari zatnya ia abadi seperti Tuhan Allah yang abadi selama-lamanya akan tapi ini lo pemahaman yang harus difahami bahwasanya surga dan neraka itu abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi bukan neraka dan surga itu abadi dari dirinya sendiri Agar ini kalau ada yang mengatakan bahasa surga abadi dengan dirinya sendiri keluar dari iman sebab mengadakan sesuatu yang wajibul wujud jadi dua bukan Allah saja jadi yang namanya surga dan neraka itu dari ditiada dari tiada menuju ada. Kemudian atas kehendak Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa surga dan neraka adalah abadi. Akan tapi abadinya seperti apa? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi abadinya surga dan neraka karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam nas Al-Qur'an yang banyak. Maka dari itu tidak boleh ada yang berkata bahwasanya surga pun bakal hancur, neraka bakal hancur dan itu akidah sesat. Dan itu juga masuk terhasyawiyah dan selainnya mengatakan seperti itu. Dan nanti neraka akan berakhir dan akan tumbuh nanti buah pohon dan yang lainnya. Orang ini dari mana ilmu kayak begitu tuh? Dan ada keyakinan semacam itu. Jadi apapun bentuknya kita pun akan mengakhiri kehidupan neraka. Kenapa? Neraka pun bisa hancur. Biarpun kita diseksa di neraka pun nanti bakal ber, berakhir. Tidak, neraka adalah abadil abidin. Selamanya neraka itu adalah tidak akan mati, dia akan padam. Dan neraka Allah adalah abadi dan surga Allah adalah abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Seperti kalau kita kembali kepada yang pertama, kita ini ada. Wujud, kita ini wujud hakiki. Jangan dikatakan kita ini adalah hayalan kita ini. Kita ini wujud yang sesungguhnya. Kita ini ada yang sesungguhnya. Akan tapi keberadaan kita ini karena diadakan oleh zat yang maha ada. Kita bukan ada dengan sendiri, diri kita sendiri. Jadi kita itu ada. Allah ada dan kita ada. Dan yang mengadakan kita adalah Allah. Dan keberadaan kita ini apa? Diadakan oleh Allah, tapi adanya kita adalah diadakan Allah. Jadi adanya kita bukan ada selama-lamanya. Kita bisa berakhir. Mati dan selesai kisahnya. Kehidupan di dunia ini. Maka jangan seperti sebagian orang mengatakan dunia ini adalah tidak sesungguhnya. Oh enggak. Dunia ini adalah sesungguhnya dan ada. Dunia ini adalah sesungguhnya dan ada. Maka di sini ada dua kutub ekstrim yang mengatakan bahwasanya dua dunia ini ada dengan sendirinya, termasuk yang mempercayai dengan adanya evolusi. Terjadi proses pembuatan begini dan begini dan begini. Ini ah, terjadi dengan sendirinya, tidak percaya adanya sang sang pencipta. Ada yang kebablasan juga dalam dunia dunia tasawuf. Dunia tasawuf. Tasawuf adalah hak. Orang-orang besar Imam Ghazali, Imam Qushairi adalah sufi. Akan tapi juga ada ketersesatan di dalam dunia tasawuf di saat mengatakan bahasanya ini adalah Tuhan jelmaan daripada Tuhan nih semesta ini. Jelmaan daripada tuh Tuhan. Sementara yang dimaksud bahasanya semesta ini dalil akan adanya Tuhan bukan dalil sesungguhnya seperti yang memberikan petunjuk bukan. Kita melihat bahasanya selagi ada sesuatu ini berarti ada yang menciptakannya. Bukan dalil-dalil seperti yang diyakini orang di dalam berkhujjah. Dalilnya adalah adanya alam, bukan seperti itu. Maksudnya di saat kita mencermati alam semesta ini, Lalu timbullah setelah itu satu keyakinan bahwasanya segala sesuatu yang ada berarti harus ada yang mengadakannya. Untuk itu sebetulnya. Akan tapi ada ketersesatan sampai ada yang mengatakan bahwa semuanya ini adalah jelmaan daripada Tuhan. Nauzubillah. Atau mungkin mengatakan sampai Tuhan itu ya ini adalah ada di mana-mana Tuhan atau sering yang disebut dengan wahdatul wujud. Tidak melihat sesuatu kecuali katanya apa? Itu Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Wahdatul wujud adalah satu satu penyelewengan di dalam urusan akidah yang muncul dari kaum tasawuf. Wahdatul wujud. Tidak ada wahdatul wujud. Wahdatul wujud artinya apa? Semuanya ini adalah penjelmaan dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang ada bagi ahli ahli hakikah bukan wahdatul wujud akan tapi wahdatul syuhud dan ada perbedaan antara wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud kalau wahdatul wujud nanti mengatakan ini adalah wujud Allah wujud wujud wujud akan tapi wahdatul syuhud artinya apa mereka tidak menyaksikan apapun kecuali mengingatkan bahasanya ada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala jadi bukan mengatakan ini adalah jelmaan daripada Tuhan-Tuhan, bukan. Bukan jelmaan dari Allah, bukan. Akan tapi mereka meyakini bahasanya, siapapun yang punya hati bersih, maka dia tidak akan melihat bintang, gemintang, gunung, menjulang, tinggi, lautan lepas, kecuali ia tahu bahasanya. Itu ada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syuhud, dia langsung menyaksikan Allah. di balik, ia melihat semesta raya ini. Jadi itu maknanya, bukan wahdatul wujud. Wahdatul wujud Allah tidak dibenarkan. Bagaimana mengatakan itu Tuhan, Tuhan, Tuhan? Tidak. Termasuk adalah satu kesalahan juga hulul. Hulul. Allah ada di mana-mana. Ada pun wahdatul wujud yang sering dinukil dari Ibn Arabi dan sebagainya. Semua dikembalikan kepada syariat yang benar. Semua dikembalikan syariat yang benar. Wahdatul wujud tidak benar. Yang benar adalah wahdatul syuhud. Kemudian ada uh, selain itu ada keyakinan-keyakinan khulul salah. khulul itu yang mengatakan bahasanya Allah ada di mana-mana. khulul adalah tidak dibenarkan. Jangan dikatakan Allah wujud di kulli makan. Jangan dikatakan Allah ada di manapun tempat. Itu adalah khulul dan hukumnya adalah keluar dari iman. Bagaimana Allah dikatakan ada di setiap tempat? Nanti ada di sini, ada di kotoran, ada di ini. Tidak. Akan tapi Allah yang menciptakan segala tempat. Jangan dikatakan Allah bertempat. Maka sebetulnya kalau orang cerdas cukup dengan sifat wujud kita mbako itu, maka nanti akan sampai kepada keyakinan bahasanya keberadaan Allah itu tidak butuh tempat. Dan tidak butuh waktu. Karena apa tempat ini semua adalah ciptaan Allah. Dan Allah ada sebelum adanya tempat. Berarti sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan di mana Allah? Allah tidak butuh tempat. Selesai sebetulnya sampai di sini. Cuman betul begitulah ulama-ulama kita itu ingin menggamblangkan permasalahan hingga dirinci lagi sampai nanti mukhalafah lil hadis dan seterusnya. Baik, tidak ada khulul dalam akidah kita. Yang ada adalah apa? Wahidatul syuhud, tidak ada wahidatul wujud. Dan tidak ada hulul, yang ada adalah Allah ada dan tidak butuh kepada tempat. Dan Allah lah yang menciptakan tempat. Jangan dikatakan Allah bertempat. Dan jangan ditanyakan di mana Allah berada. Allah ada tanpa butuh mana-mana. Dan tidak di mana-mana. Dan Allah yang menciptakan mana-mana. Sehingga satu kesalahan jika ada yang mengatakan Allah ada di atas. Allah ada di bawah. Allah ada di tempat, mengarah ke mata angin. Mata angin adalah satu tempat. Sejauh manapun itu adalah tempat. Sementara Allah bukan jirim yang butuh tempat. Allah bukan Arab yang membutuhkan kepada tempat juga. Allah adalah yang menciptakan itu semuanya. Baik, ini adalah yang harus kita yakini. Jelas bahasanya. Allah yang maha ada, dia harus maha dahulu. Sebab tidak boleh ada yang menadakannya. Dan karena Allah adalah tidak ada yang mengadakannya, berarti keberadaan Allah tidak berpermulaan. Sebab kalau Allah dikatakan berpermulaan, berarti baliklah kepada hujah yang pertama lagi, yaitu Allah tidak maha ada. Artinya Allah diadakan. Batallah hujah yang pertama. Bukan batal pertama. Berarti kita balik lagi kepada kedunguan. Kembali kepada bagaimana keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diyakinkan Allah maha ada. Dan keberadaan Allah adalah tidak berpermulaan. Dan selagi Allah tidak berpermulaan, maka lihat. Berarti tidak ada yang mengadakan Allah. Dan karena tidak ada yang mengadakan Allah, maka keberadaan Allah pun harus terus. Dan terus dan terus. Tidak ada yang meniadakan Allah. Sebab kalau nanti ada yang meniadakan Allah, kalau ada yang meniadakan Allah, berarti Allah butuh kepada yang lainnya lagi. Selagi Allah tidak ada yang mengadakan, maka Allah pun tidak ada yang meniadakannya. Artinya keberadaan Allah adalah selalu ada dan selalu ada. Terbentang di zaman dahulu tidak ada ujungnya dan terbentang di masa yang akan datang dan tidak ada ujungnya. Itulah namanya bakok dan kidam dan bakok. Baik. Wujud, kidam, bakok. Inilah yang bisa yang harus kita hadirkan uh, ini. Wa kaifa qad sabaqa qariban wujudu qidamihi ta'ala. Kemudian setelah itu setelah itu dan ini sebagai mukaddimah saja dan ini termasuk pembahasan yang paling panjang sekali. Adapun hujahnya dari Quran wal awwal wal akhiru. Allah adalah yang dahulu dan Allah adalah yang maha akhir. Makanya tidak berpungkasan dan tidak berpermulaan. Itu dari Al-Qur'an. Dan dikatakan kullu sayin halikun wajah. Semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan hancur. Baik. Adapun burhan wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi fali'annahu karena sesungguhnya Allah law mathala syai'an minha kalau menyerupai sesuatu dari hawadith hadis sesuatu yang baru dari makhluk-makhluknya lakana hadithan nisaya Allah itu adalah hal yang baru mitlaha sama wadzalika muhalun dan ini adalah muhal lima arafta seperti yang telah engkau ketahui qablu sebelum ini min wujubi qidamihi ta'ala dari wujubnya wajibnya dahulunya Allah Subhanahu wa taala wa dan abadinya Allah Subhanahu wa taala Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya Allah tidak serupa. Dan gambarannya, kalau mau kita sederhanakan, kita harus tahu apa sih yang yang disebut dengan makhluk ini. Semesta raya, jagat. Dengan bermacam-macam sifat-sifatnya. Kita tahu bumi, gunung, bintang, lautan, apapun, pepohonan, matahari, rembulan, setelah kita jejer semua yang kita ketahui dari makhluk Allah, maka di akhir di akhir pencarian nanti, tadi kita harus berani berkata setelah itu apa? Allah tidak seperti itu. Hayalan yang panjang, hayalah yang panjang. Sebab hayalan itu tidak mungkin terjadi kecuali sesuai dengan sesuatu yang pernah diindra. Orang tidak akan bisa menghayalkan sesuatu kecuali berdasarkan dengan sesuatu yang pernah disaksikan ada contohnya. Orang menghayal menciptakan pesawat, itu karena dia pernah lihat burung. Gak ada hayalan dari nol itu tidak ada. Menghayalkan seseorang yang ganteng, yang cantik, rumah yang bagus, semuanya karena apa? Coba kalau dalam hidup kita tidak pernah dikenalkan seorang laki-laki ganteng atau laki-laki cantik, cantik atau tidak pernah lihat bangsa manusia, kita hayal kita kayak apa? Kalau tidak pernah ditunjuk, kalau kita tidak pernah melihat yang namanya ular, ular. Bagaimana kita setelah itu bisa menghayal namanya ular? Hanya mungkin hayal itu hanya menggedekan, mengecilkan, memperindah dan seterusnya. Begitu. Ada satu ular. Saya tahu ular tak begitu. Kemudian setelah itu ada hayalan di kita yang kita perlebar hayalan itu, kita perbesar hayalannya. Ular yang gede antara Jawa Timur Jawa Barat. Segede apa? Hayal, tapi berangkat dari sesuatu yang sudah ada, pernah di, disaksikannya. Jadi hayalan tidak bisa dari nol. Maka di sinilah sudah cukup. Nggak mungkin kita menghayalkan Tuhan Allah. Hayalkan sejauh manapun engkau berhayal, lihat. Hayalannya lihat, misalnya menganggap Tuhan itu adalah duduk di atas kursi. Karena hayalannya adalah seorang manusia. Mungkin dia tanpa tadi pernah lihat film-film yang di situ ada dewa-dewi duduk di atas kursi. Hayalannya Tuhan duduk di atas kursi. Dan mungkin dahulu seperti di saat anak kecil tuh Dipikir yang namanya Tuhan adalah seperti raja. Karena raja-raja dahulu dianggap Tuhan. Di dalam tradisi agama terdahulu itu. Raja adalah kayak tuh Tuhan. Sehingga mungkin kita waktu kecil itu menganggap Tuhan Allah itu yang duduk di atas kursi kayak kayak raja. Nah ini adalah khayalan-khayalan begitu. Dan setelah kita ketemu khayalan yang banyak, tetap kesimpulannya nanti harus kita katakan maksudnya Allah tidak seperti itu. Apalagi cari semuanya menjelajah dengan akalmu, menjelajahlah dengan hayalanmu dan menjelajahlah dengan matamu, menjelajahlah dengan telingamu, apapun yang kau saksikan dan kau dengar, maka Allah tidak seperti itu. Itu makna laisa kamitsli syai. Tidak seperti apapun, tidak serupa dengan apapun yang kau saksikan, yang kau dengar, yang kau lihat. Tidak. Allah tidak seperti itu semuanya. Lalu seperti apa? Maka pertanyaan itulah inti. Inti daripada keimanan kepada Allah untuk tahu hakikatnya Allah adalah pertanyaan itu. Allah itu seperti apa? Al-aju andarkil idroki ma'rifatu. Imam Abu Bakar As-Siddiq berkata, di saat kita tidak mampu untuk mengetahui hakikat zat yang maha kuasa Allah, yaitulah hakikat iman. Akalmu tidak akan bisa menampung zat yang maha agung Allah. Akan tapi kita diberi petunjuk dengan mengenal sifat-sifatnya. Tapi kalau kita ingin mengetahui hakikatnya Allah bukan, bukan bagian akalmu untuk mikir-mikir. -mikir. mikir Sebab yang menciptakan akalmu adalah akalmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya nih mukhalafah lil hawadis. Lah ini mukhalafah lil hawadis, Allah berbeda dengan apapun dari makhluknya. Maka dari itu banyak kesesatan di balik ini semuanya. Mengatakan Allah Maha dahulu. Mengatakan Allah Maha ada. Dan mengatakan Allah abadi. Percaya Allah Maha ada, Allah Maha dahulu, Allah abadi. Akan tapi di dalam mukhalafah lil hawadis belum benar dia. Sehingga masih terlintas sesaat Allah itu adalah seperti makhluk. Nah ini, kalau sudah kembali Allah seperti makhluknya, apakah tidak sadar? Kalau Allah seperti makhluknya, berarti makhluk itu berdiri bagaimana? Makhluk itu akan berpermulaan. Dan makhluk pun akan berakhir. Yang berpermulaan dan yang akan berakhir bukanlah sebagai Tuhan. Balik lagi, rusak keyakinannya. Jadi dari awal pun sudah tahu bahasanya Allah maha dahulu dan Allah tidak berpungkasan. Sementara semua makhluk pun dahulu dan punya pungkasan. Dahulu kita. Berarti Allah tidak seperti ini semuanya. Maka dari itu ada orang meyakini akan adanya Allah akan tapi tanpa ia sadari menempelkan pada Allah sifat-sifat yang makhluk, maka itu pun belum beriman. Kenapa? Allah mukhalafah lil hawadisi. Dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai. Sehingga meyakini Allah ada, Maha ada dan Maha dahulu. Kemudian juga Allah itu Maha akhir yang tidak berpungkasan. Akan tapi setelah itu mengatakan Allah duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi ini sifatnya siapa? Sifatnya makhluk. Tanpa ia sadari sebetulnya telah menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti kalau duduk di atas kursi, berarti Allah tadi sebelum duduk bagaimana nih? Berdiri atau bagaimana? Berarti kalau sudah punya sifat berdiri dan duduk, sifatnya makhluk jirim. Arot. Butuh arot nanti. Allah duduk. Dan posisi duduknya man, lebih gede mana dari kursinya dan seterusnya. Jadi jangan sampai Allah disifati dengan sifat-sifat yang makhluk. Maka ini pembahasan yang panjang insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Termasuk kesesatan orang akhir zaman saat ini adalah yang paling besar adalah di masalah mukhalafahil hawadithi. dan mungkin itu pertemuan akan kita ulang kita sampai beberapa pertemuan akan kita perlebar masalah mukhalafahil hawadithi. Cuma gambarannya semacam itu bahwa nanti banyak ketersesatan dari sisi ini. Maka muncul namanya musyabbih mujassimah. Orang percaya akan adanya Tuhan Allah akan tapi setelah itu mengatakan Allah jisim Secara langsung atau tidak langsung. Allah bertempat. Termasuk mengatakan Allah duduk di atas arsh. Allah duduk di atas arsh. Kesesatan. Arsh adalah makhluk Allah. Jadi bagaimana Allah duduk di atas arsh? Sementara Allah tidak bisa dikatakan di dalam alam. Dan Allah juga tidak bisa dikatakan di luar alam. Ini adalah keyakinan. Allah bukan di dalam alam semesta dan bukan di luar alam semesta. Tapi Allah yang menciptakan alam semesta. Karena tidak ada hubungan. Alam mau disamakan dengan Allah. Nggak bisa ketemu judulnya. Jadi Allah yang menciptakan alam. Jangan dikatakan Allah berada di dalam alam. Dan jangan dikatakan Allah di luar alam. <laughs> Allah di atas arsh. Ini adalah keyakinan. Allah yang menguasai arsh. Kalau ada firman Allah ar rahman ala nanti akan kita bahas bagaimana para ulama memahami ayat-ayat semacam ini atau ayat-ayat sifat ayat mutasyabihat, nanti ada cara pemahaman yang khusus masalah ini. Baik Allah Subhanahu wa taala sering eh, misalnya ada keyakinan Allah ada di atas arsy. Dan kursi Allah di arsy Allah seperti titik yang di atas lautan. Kemudian digambarkan Allah duduk di atas kursinya, macam-macam. Ini kayak mujassimah. Mujassimah mengatakan Allah jisim, Sampai dikatakan Allah turun bermacam-macam. Lah maka di saat ada berita-berita Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Allah yang ada hubungannya dengan Allah akan tapi kok diceritakan dengan sifat-sifat khusus sifat-sifat manusia maka para ulama di situ punya kajian khusus dan kaidah khusus di dalam memahami itu semuanya kaidahnya itu nanti akan terfokus kepada satu makna laisa kamitslihi syai. Sehingga dengan laisa kami syai nanti muncul dua hal. Artinya apa? Kita serahkan kepada Allah, jangan diukur. Jangan banyak bertanya gimana turunnya Allah dan bagaimana Allah istawa 'alal arsh. Bagaimana tangan Allah, mata Allah, nah ini bukan urusan, mengurus itu sendiri sudah kesesatan. Imam Malik idza marartum bi ayati sifati Kalau engkau melewati ayat-ayat semacam itu hendaknya kau lewati. Sebab kalau engkau berhenti sampai di situ, engkau pikir, pikir, pikir, pikir, bisa masuk bab kesesatan mengatakan Allah bertangan. Sampai ada guyonan mengecek Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah tidak bertangan, kemudian Allah tidak berkaki, apakah seperti semangka ini? Innalillah. Allah dibikin guyonan. Ini akidah mereka itu mujassimah. Orang yang mengatakan Allah duduk di atas arsy. Allah duduk di atas arsy. Dan lihat ini sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu. Dan ini ada kita ada bukunya, buku mereka semuanya kita simpan kan mereka kita, mereka bukunya bisa dibaca. Dan mereka punya keunikan keunikan memaksakan bahasanya Allah harus duduk di atas ars karena Ar-Rahmanu al-Asistawa. Sampai mencaci kaum Asy'ariyah. Apa sih repotnya Asy'ariyah tuh? Dengan kebodohan kaum Asy'ariyah katanya itu mengatakan bodohan. Wong meyakini Allah di atas ars saja kok susah banget. Apakah dia tidak tahu bahasanya akbar makhluqatillahi al-arsh. Paling besarnya makhluk Allah adalah arsh. Allah. Arus adalah paling gedenya makhluk Allah. Kemudian Allah itu ada alal arus istawa. Istawa di atas arus digambarkan begitu. Jadi arus mungkin kita gambarkan lingkaran semua semesta jagat raya semuanya bintang-bintang di dalam arus. Jadi arus ada paling gedenya makhluk Allah. Berarti paling gede. Dan di atas arus nanti ada namanya makan namanya makan adami. Makan namanya makan adami. Satu tempat tapi adami. Sebab kalau ini masih wujudi. Ini wujud. Akan tapi makhluk ini semuanya. Ini bukan tidak ada, ini ada. Ada angin, ada ini. Tapi di atas arus namanya makan, makan adami. Allah ada di situ. Dan Allah itu meliputi semuanya. Muhitum bikulli syai. Allah muhit. Ini ada bukunya kalau mau saya. Kalau baca bukunya geleng-geleng kita. Subhanallah kok ada kayak bukunya. Dan dicetak, diajarkan di kampus-kampus mereka. Ada yang diringkas, ada yang dibesarkan, ada syara ini. Ajib. Nah ini. Jadi digambarkan. Kemudian Allah muhitum bikulli syai. Allah meliputi semuanya karena ada Al-Qur'an muhit. Jadi Allah meliputi tidak tahu digambarkan kayak apa. Sehingga Allah itu berada di tempat inilah. Namanya tempat makan adami. Jadi tempat Allah namanya makan adami. Subhanallah, sudah dikatakan Allah tidak butuh tempat, masih memaksakan Allah berada di tempat. Sudah begitu, tempatnya tempat adami. Jadi dia tidak mengerti apa itu wujud, apa itu adam. Bagaimana zat yang maha wujud berada di sesuatu yang adam, yang tidak ada. Sesuatu yang maha ada berada di dalam ketidakadaan. Ini adalah suatu dukungan yang luar biasa. Akan tapi begitulah. Dan ini paling gencar mengkafirkan asyairah, menyesatkan asyairah. Dan ini adalah kunci sebetulnya. Ini satu poin saja ini sudah cukup untuk meruntuhkan akidah mereka. Ada berurusan tawasul gak maulid Nabi, itu masalah kecil, enteng. Akan tapi ini paling asas mereka berurusan urusan akidah. Ini masalah makan adami. Bagaimana Allah yang maha ada berada di satu tempat namanya tempat yang tidak ada. Nah, ini ada. Dan itu kesesatan. Makanya bab mukhalafah lil hawadits ini sangat penting. Jadi bagaimana manhaj kita ahli sunnati wal jamaati? Mereka ada manhaj namanya tauhid, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manhaj yang yang kedua ada takwil dan takwil itu sudah umum. Ada riwayat-riwayat dari para sahabatnya Abdullah bin Abbas juga mentakwil. Takwil itu adalah membawa uh, lafaz tersebut kepada makna yang sesuai dengan akidah, tentunya sesuai dengan syariat, ya, keluar dari makna lafaz aslinya. Akan tapi tetap tidak bertentangan. Jadi ada namanya takwil nanti Insya Allah akan kita bahas. Dan juga ada namanya tafwid. Kalau tafwid kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada takwil akan tapi mereka juga mengatakan takwil adalah kerjaan iblis, kerjaan setan, tidak perlu kita takwil, takwil, takwil. Kenapa Allah sudah mengatakan ada tangan, tidak kita katakan tangan yang sesungguhnya? Banyak mereka ternyata kebingungan. Misalnya Hajar Aswad yaminullah hadis Nabi. Al Hajar Aswad al Hajarul Aswadu yaminullah yusafih biha ibadah. Hajar Aswad adalah tangan kanannya Allah. Dengan Hajar Aswadlah Allah berjabatan tangan dengan hamba-hambanya. Tangan Allah begitu. Bukan begitu maksudnya. Allah, Ain, mata Allah dan seterusnya. Dan ternyata mereka betul-betul masuk kepada dunia taksim. Ada yang tingkat mujasimahnya. Mujasimah itu satu keyakinan. Akidah yang sesat. Itu biasanya orang yang suka anti maulid nabi, anti tawasul. Itu sebetulnya dia punya akidah taksim. Martabatnya berbeda-beda antara ulama dan ulama mereka sendiri. Antara tokoh-tokoh mereka berbeda. Ada yang sangat halus. Ada yang sampai derajat. Dan menuliskan dalam sebuah bukunya. Ah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala duduk di atas arsy dan duduk di atas kursinya lalu kakinya menjulur dan akan meneteskan sesuatu dari dari rambutnya Allah dan setiap tetesan itu akan menjadi seperti permata menjadi perma, seperti permata dan akan menjadi malaikat-malaikatnya. Tidak tahu ini khayalan dari mana itu semua. Dan dituliskan di akidah mereka. Ini tingkat tinggi, tingkat tajimnya tinggi. Dan cuman martabatnya macam-macam di sini. Sehingga lihat, begitu senangnya mereka itu dengan hadis-hadis Nabi yang mengarah kepada tajim. Lupa bahwasanya kalau orang masuk Islam itu bagaimana mengetesnya? Orang kafir untuk masuk Islam gimana cara ngetesnya? Pakai apa? Pakai syahadat. Sudah jelas ya? Kemarin, fa'lamu annahu la ilallah. Umirtu an uqatil nas kata ya syahada la ilallah. Dan disepakati oleh manusia. Sebelum ulama ini ulama dan um- umat Islam semuanya mengatakan bahasanya bagaimana kalau ada orang itu Eh, tidak bersyahadat, maka di dunia tidak bisa dihukumi sebagai orang yang beriman. Mereka itu mengatakan Abu Thalib tidak beriman karena tidak bersyahadat, menurut mereka. Sementara kita masih punya celah untuk mengatakan Abu Thalib masuk dalam bab iman adalah dengan cara yang sangat jelas. Dukungannya dan kalimat-kalimatnya. Mereka sendiri kalau ada orang masuk iman, masuk agama Islam itu harus dengan syahadat. Akan tapi lihat keblinger mereka itu lihat. Bagaimana seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, ngetes seorang budak perempuan, apakah dia Islam atau tidak? Tanya Allah ada di mana? Manusia Allah ada di mana? Dan memang itu hadis riwayat Muslim. Hadis jariah Aina Allah, Allah di mana? Ini diyakini hadis semacam ini khobar ahad. Padahal khobar ahad ingat bahasanya. Khobar itu ada yang mutawatir, ada khobar ahad. Mutawatir Al-Quran. Dan sebagian daripada hadis Nabi namanya hadis mutawatir. Mutawatir yang tidak bisa kita pungkiri kebenarannya. Hanya nanti apa qat'iyud dalalah atau tidak ini masalah lain. Akan tapi ternyata biarpun itu sahih Muslim misalnya. Akan tapi lihat harus dilihat dari riwayat yang lainnya. Sementara Imam Baihaqi dan lainnya mempunyai riwayat yang berbeda. Di sini dikatakan aina Allah Allah di mana? Ceritanya ada seorang budak perempuan mau diberdekakan. Dan syarat yang memerdekakan budak harus seorang budak yang beri, beriman. Sebab di, di Mekah adalah banyak orang kafir waktu itu. Untuk menguji imannya seorang budak, maka Nabi Muhammad berkata, Aina Allah, Allah di mana? Coba. Ini sudah disepakati oleh mereka dan kita semuanya. Bagaimana ngetes keimanan seseorang? Sementara imam yang lain meriwayatkan hadis begini, ngetes perempuan ini dengan tes pengetesan begini. Atasyadina alla ilaha wa anni rasulullah. Apakah kau bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Coba, kira-kira menurut orang awam saja, untuk ngetes keimanan mana yang benar? Hadis yang pertama, yang kedua. Yang kedua, aku, tapi kenapa dia lebih senang dengan hadis yang pertama? Alasannya riwayat Muslim. Riwayat Muslim benar. Riwayat Muslim ingat bahasanya kalau sudah khabar akad tidak bisa kita jadikan sandaran untuk untuk akidah. Nah, ini permasalahan nanti perbedaan kita dengan mereka itu adalah khabar ahad. Khabar ahad mereka bisa jadikan akidah, sandaran akidah. Kalau kita tidak, khabar ahad tidak bisa kita jadi sandaran akidah. Kalaupun kita bisa mempercayai dengan khabar ahad, itu adalah tidak boleh kita paksakan orang lain harus percaya. Tapi kita bisa mempercayai namanya al-iltizam tapi la ulzim. Al-tazim la ulzim. Aku boleh mempercayai tapi aku tidak boleh memaksa orang lain percaya dengan khabar ahad. Maka dari itu lihat riwayat lain atasyadina alla ilallah anni rasulullah dan banyak riwayat tentang ini. Berarti dari sini sudah jelas bahwasannya riwayat ainullah adalah tidak bisa dipakai. Biarpun riwayat Imam Muslim akan tapi bertentangan dengan Al-Qur'an bagaimana mengetes keimanan adalah dengan la ilallah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis Nabi la ilallah. Akan tapi lihat, orang yang sudah masuk ke dalam dunia tajsim itu luar biasa. Sehingga apa? Banyak akibat daripada orang mujassimah ini. Hadis hadis kayak begini dibela mati-matian. Sehingga meyakinkan Allah sampai tadi nafsiru Allah ada di atas langit sana. Maksudnya di atas arsh. Kemudian membela mati-matian akhirnya apa? Di saat mereka diajak dihalok menggunakan akalnya yang tentunya harus sesuaikan dengan syariat, Bukan murni akal. Mereka menolak. Sehingga muncullah juga fatwa baru haram belajar ilmu akidah menurut cara tarekohnya asyairah. Ini sebabnya apa? Seperti di serigala yang ingin meraih buah anggur tapi tidak nyampe. Tidak nyampe, ngelompat nggak nyampe lagi, ngelompat nggak nyampe lagi. Akhirnya pergi ngeloyor terus ngomong sama teman-temannya, buah anggur itu pahit. Buah anggur itu pahit. Kenapa? Dia nggak nyampe. Sama itu mereka itu karena dia bisa berpikir dialog seperti Imam Sanusi. Lalu pusing dengan model-model Imam Sanusi begini. Akhirnya ngomong sesat belajar akidah seperti caranya Asyairah. Sesat-sesat dan seterusnya. Sampai hari ini coba belajar akidah cara Imam Abu Hasan Al-Syari. Dan caranya Imam Sanusi dikatakan sesat. Bagaimana sesat? Dari sisi mana sesat? Coba Jadi sisi mana sesat? Justru pengukuhan akidah yang sesungguhnya adalah dari akidah ahli sunnah wal jamaah Ash'ariyah. Termasuk pelopornya adalah Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah daripada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ini. Kau mujassimah. Mereka tersesat. Jadi jadi sebetulnya eh, kecerdasan ulama-ulama asyairah itu, semua sifat ini nanti muncul dari kesalahpahaman ini kelompok. Dari wujud Allah ada namanya dahrin, kelompok. Dari sifat kidam sama bakok nanti ada muncul-muncul semacam modern eh, Darwin dan seterusnya. Jadi setiap Sifat itu kenapa kok dibahas detail oleh mereka? Karena setiap sifat ini dulu ada pelanggarnya dan keluar dari iman. Mukhalaf alil hadis ada tajsim nanti. Kundroh irodat nanti ada lagi. Siapa yang melanggar ini maka keluarlah akidahnya. Sehingga beliau bahas satu-satu. Jadi perlu pembahasan berbeda kalau sifat Rahman Rahim mudah untuk kita terapkan di diri kita karena apa? Karena urusannya kita ngerti kasih sayang. Dilembutin orang enak atau tidak? Enak. Maka kita ngerti sifat rahman Allah ada seperti itu. Tapi kalau sifat ini tidak menggunakan ini. Berpikir ini. Perlu dipikirkan. Makanya Imam Al-Sanusi, para ulama Asyairah, tidak membahas sifat Rahman, Rahim. Nah, rahman, Rahim sudah jelas. Al-Wadud, Al-Latif, Al-Khabir. Allah sudah maha tahu itu semuanya sudah jelas. Jelas. Akan tapi Al-Latif, -al masalah Al-Ilm, nanti ada pembahasan masalah Ilm dengan iradah. Akan tapi pembahasan masalah kayak begini-begini karena di sini akan keluar akidah-akidah sesat dari kesalahpahaman tentang sifat-sifat ini. Adapun masalah kok diberi nama sifat muhain ala musyahata fil istilahi. Ada sebagian mereka mengkritiki dengan bermacam-macam cara. Jadi pokoknya pengen mengatakan Asy'ariyah masuk neraka. Dari mana sifat wujud? Mana dalil Qur'annya? Dalil Qur'annya sudah dijelaskan. Bahasanya Allahu la ada, Allahu la ilahul hayyul qayyum. Ada Allah. Sekarang suruh balik saja kalau memang sifat wujud itu batil berarti lawannya sifat wujud adalah benar. Kan begitu sudah jelas. Kalau Allah kalau dikatakan sifat wujud bagi Allah itu ada itu salah. Yang mengatakan Allah ada salah berarti yang benar kebalikannya. Apa itu? Allah tidak ada itu benar. Ya, mereka tidak paham masa ini. Jadi mengatakan sifat wujud, mukhalafatil hadis tidak ada dalam Al-Qur'an. Ada laisa kamitsli syai'. Loh, Masalah makna itu tidak penting. Masalah perbedaan lafaz itu tidak penting. Laisa kami mukhalafal hawadits itu anak istilah ini diambil supaya langsung. Enggak beda dengan laisa kami syai. Enggak apa-apa syi'ta Kalau engkau mengat, pengin mengatakan laisa kami syai enggak apa-apa. Tapi mereka mereka mengatakan kenapa? Kok dengan mukhalafah lil hadis? Mukhalafah agar terasa berbeda. Allah berbeda dan nanti dikaji semuanya. Adapun kalau pakai masalah laisa kami syai, enggak ada masalah. Mukhalafah lil hadis. Akan tapi begitulah orang-orang yang sesat, terjerumus, selalu ingin mencari-cari kesalahan. Dan tidak akan ketemu. Ulama Asyairah adalah sudah di penjuru dunia semuanya. Dari ulama Malikiyah, dari ulama Hanafiyah, dari ulama Syafi'iyah, dan jumurah Hanabilati. Muncul akhir-akhir mujassimah dari kaum Hanabilah. Tapi tidak semuanya Hanafilah. Itu ada uh, uh, banyak ulama-ulama Hanabilah yang mereka benar-benar selamat. Termasuk Ibnu Jauzi maaf bukan Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi. allah seorang pakar akidah. Mereka punya satu buku yang Daf'us Syubah. Daf'us Syubah ini ternyata beliau mengumpulkan hadis-hadis dari madhab Hambali, Imjri, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan. Tapi Ibnu Jauzi lebih dahulu lagi. Dan lebih pakar lagi, pakar lagi dalam urusan madhab Hambali. Mereka punya kitab namanya Daf'us Syubah. Di Akafit Tanzih. Daf'us Syubah ini satu kitab ternyata mendatangkan riwayat-riwayat yang ternyata semuanya perlu ditakwil. Dan sungguh luar biasa. Ini ada kitab yang kita juga ada kitab yang demikian itu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita semakin pertajam pemahaman kita tentang mukhalafah lil hawadithi. Sebab yang sesat di dalam hal ini banyak sekali. Khususnya orang akhir zaman ini yang suka membid'ahkan orang lain. Itu ternyata mereka masuk bid'ah bukan urusan bid'ah amal. Akan tapi bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Sampai ada satu buku dikarang oleh seorang muhaddis mereka. Uh, judulnya kita ada bukunya kami ada cuman judul kepalanya yang fi khalqi adam ala suratir rahman pokoknya ada judulnya apa kemudian fi khalqi adam ala suratir rahman jadi Allah itu menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam pakai ar-Rahman bukan ala suratihi dalam hadis ala suratihi. Suratihi ini bisa ditakwili suratnya Adam sendiri ya. Domirnya domir kembali kepada Adam. Cuman nih seorang pakar muhadis mereka juga mengatakan uh, eh, ki Adam ala suratir Rahman, menciptakan Adam judulnya lupa sebelumnya, nanti ya bukunya dalam bentuknya Tuhan. Jadi maksudnya apa? Mengukuhkan keyakinan mereka bahasanya Ya Tuhan Allah itu ya tidak beda dengan seperti Sayyidina Adam alaihissalam. Bertangan, bermata, dan seterusnya. Dan ini ada bukunya. Dan disembarkan. Dan ternyata dikasih namanya The Great Sanjungan oleh mufti-mufti Saudi yang saat ini dibesarkan di sana dengan fatwa-fatwanya. Jadi buku-buku semacam ini. Lah kok mereka masih mau ingkar kalau mereka dikatakan tajim nggak mau? Kurang apa Ustaz? Khalqir Rahman dalam hadis bukan khalqi, bukan bukan ala surati Rahman. Dalam hadis innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Bukan ala surati Rahman. Ini diganti dengan suratul Rahman. Rahman itu siapa sih? Bukan Abdul Rahman ini bukan. Allah. Berarti menciptakan Adam dengan gambarnya Allah. Jadi Allah itu begitu, ada kepala, ada mata, ada tangan, ada ini, ada semuanya. Biarpun mereka itu enggak, saya tidak mengatakan begitu. Bagaimana? Korina dari kumpulan-kumpulan maklumat yang didapat dari pemikiranmu itu menyimpulkan kayak begitu. Maka nak kita asyairah memangkas itu semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan yang benar, akidah yang benar. Semoga Allah menjaga iman anak keturunan kita semuanya. Yang tersesat dikembalikan oleh Allah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. wabillahi mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh